Kembali kita lanjutkan bahasan kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilmi. Kita masih membahas tentang masalah eh, penghambat-penghambat uh, proses belajar. <clears throat> kita masuk pada penghambat yang ke-10 yaitu ataswif saufa saufa nanti-nanti. Eh, dan faktor penghalang ini bukan hanya faktor penghalang belajar, ya, prinsip nanti ah, nanti ah, besok, minggu depan. Bukan hanya faktor penghalang belajar dalam menuntut ilmu agama, demikian juga faktor penghambat taat. Ya, maka betapa banyak orang bisa ditipu oleh setan menutup hidupnya dengan kemaksiatan, dengan kekafiran, karena setan berhasil menanamkan pada dirinya, tobatnya nanti, kalau sudah tua, kalau sudah pensiun, kalau sudah ini, kalau sudah itu, nanti ah, nanti dan nanti. Maka atas <clears throat> swif menunda-nunda amal adalah sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama salaf min junu di iblis. Ada di antara bala tentaranya iblis yang menyesatkan banyak orang. <clears throat> banyak orang tersesat, terjumus dalam neraka gara-gara perangkap iblis yang bernama at-taswif, yang bernama nanti-nanti. dan e, menunda-nunda amal dan berangan-angan itu digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dengan mengatakan innal muna ra'su amwalil mafalis Sebenarnya berangan-angan adalah modalnya orang yang bangkrut. Maka sedar berangan-angan, menunda-nunda amal, besok-besok, kapan-kapan, minggu depan, minggu depan. Ini adalah modalnya orang-orang yang calonnya adalah bangkrut. Yang dimaksud dengan taswif, dengan nanti-nanti adalah seorang seseorang itu berangan-angan, berharap <clears throat> bahwasanya dia bisa menyelesaikan satu perkara setelah beberapa saat dari umurnya. Dia berharap bisa melakukan satu hal setelah berlalunya satu masa. Namun orang yang miskin ini, miskin di sini artinya orang yang patut dikasihani. Orang yang patut dikasihani ini tidak sadar bahasanya ajal itu terkadang datang tiba-tiba. Ya, ya memang kadang ajal itu tidak tiba-tiba didahului sakit nama, ya, kecelakaan rumah sakit lama baru ajal tiba. Namun ada ya orang yang cuma sekedar tidur 14. Ada orang yang sekedar duduk 14. Enggak ngomong-ngomong. Oleh karena itu maka betapa indahnya ucapan seorang penyair. <clears throat> Wala tuji amal yom ila ghadin. Janganlah Anda tunda pekerjaan dan aktivitas dan amal soleh yang bisa Anda kerjakan hari ini anda tunda ila ghadin sampai esok pagi. La'la ghadan ya'ti wa anta faqidu. Karena boleh jadi esok pagi itu tiba namun Anda telah tiada. Dari Abu Ishaq beliau mengatakan ada seorang yang berkata kepada seseorang dari Bani Abdul Qais. Orang tersebut mengatakan ausina, nasihati aku. <clears throat> Maka beliau memberikan nasihat ihdaru saufa. Waspadailah kosakata nanti-nanti. Dari Al Hasan Al Basri rahimallahu taala beliau mengatakan iya kawataswifa. Waspadai dan hati-hati dengan yang namanya nanti-nanti. Fa innaka biyaumika walasta bighadika. Sesungguhnya Anda adalah dengan hari ini bukan hari esok. Fa iyakun ghadan laka fakun fi ghadin kama kunta fil yaum. Maka jika memang hari esok itu adalah milik Anda, masih menjadi milik Anda, maka jadilah engkau di esok pagi sebagaimana keadaan Anda hari ini. Wa ilam yakun laka ghadun lam tandam alamma faradta fil yaum. Namun jika ternyata hari esok itu bukanlah milik Anda, karena sebelum dia tiba Anda telah tiada, maka Anda tidak akan menyesal jika Anda telah beramal hari ini. Anda tidak akan menyesal kenapa tidak beramal hari ini. Yusuf al asbad mengatakan, Muhammad bin Samur As-Sa'ih pernah menulis surat kepadaku dengan teks sebagai berikut. Maka di antara kebiasaan salaf adalah mereka berkirim surat kepada saudaranya di lain tempat. Cuma sekedar ingin berkirim nasihat. Padahal dulu zaman itu ya, masalah mengantarkan surat, menyampaikan surat, masalah yang sulit. Ya. Masalah yang sulit. Ya. Merpati pos itu baru ada di zaman Umayyah. Nah, zaman Khulafa Rasidin belum ada. Orang harus kirim lewat kurir, bayar, biaya, dan sebagainya. Ya, namun mereka uh, ya, ya, tidak ya, ringan-ringan saja, tidak berat. Berkirim surat mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, cuma sekedar ngasih nasihat. Nah, nggak ada perlu apa-apa, mengajukan proposal, permintaan apa, gitu. kemudian keluar biaya banyak. Tidak. Lu mereka keluar biaya tidak sedikit, ya, membayar kurir, ya, yang tentu tidak tidak uh, nggak murah. Cukup cuma sekedar ngantarkan satu sehelai kertas yang nulisnya juga repot, ya, nulisnya harus di kulit karena kertas sesungguhnya baru ada di zaman Umayyah atau Abbasiyah. <clears throat> nulisnya di kulit untuk sekedar memberikan nasihat. Nah. Ya, satu hal yang tidak sempat banyak di antara kita tidak sempat melakukannya ya. dengan eh, padahal fasilitas dan sarana sudah demikian mudah. <coughs> Bahkan gratis nggak bayar. Nah. cukup kirim email ah. tanpa ada keluar biaya dan eh, macam-macam. Maka Muhammad bin Sabah Asaeh pernah berkirim surat kepadaku. Isinya, Ay akhi, wahai saudaraku. Ia kawat takmir taswifi ala nafsika. Waspadalah, jangan sampai nanti-nanti itu menjadi pemimpinmu yang engkau ikuti. Dan janganlah uh, janganlah engkau memberikan kesempatan kepada si nanti-nanti untuk berkuasa pada hatimu untuk menguasai hatimu. Fa'inau mahalal kalal karena sesungguhnya nanti-nanti itu adalah sebab kelesuan dan kelelahan, loyo, orang nggak beramal, orang tidak beraktivitas. Ya. Itu nanti-nanti sebabnya. Dan dia adalah sebab mu'ilut talaf adalah sebab kehancuran. Setelah nanti-nanti, akhirnya di waktu yang harus dilakukan, nggak bisa dilakukan. Hancur sudah. Gara-gara nanti-nanti inilah, maka eh, Anda akan terpotong. Dan di dalamnya akan berakhirlah ajal. Fa innaka in fa'alta Maka jika Anda melakukan hal tersebut maka jika maka dia akan menghalangi dari tekadmu dan hawa ka'alihi fi'lan dan keinginanmu fi'lan yang real untuk melakukan satu hal. Wastarja'a min badanika minasamati maqat walla angka. Dan keduanya akan kembali eh, mengembalikan kebosanan e, eh, dari badanmu makotwala angka yang telah berpaling dari dirimu. <coughs> Fa'inda murojaatihi iyaka. Jika dia kembali datang kepadamu. Latan tafi nafsuka min badanika binafi'atin. Maka anda tidaklah mendapatkan manfaat dari badan anda dengan satu kemanfaatan sedikit pun. Wabadir ya akhi dan bersegeralah wahai saudaraku. Sesungguhnya anda adalah seorang yang dikejar. Wa asri dan cepatlah sesungguhnya anda adalah orang yang masru'un bika. Eh, adalah orang yang dikejar. Dan bersungguh-sungguhlah karena sesungguhnya perkaranya adalah perkara yang serius. Bangunlah dari tidurmu. Wantabih dan sadarlah dari kelalaianmu Watadzakar dan ingatlah selalu maaslaf tak apa yang telah engkau lakukan. Wa qasorta dan kecerobohan yang telah kau lakukan. Wa dan kelalaian yang kau lakukan. Wa janaita dan tindakan kejahatan ya, yang telah anda kerjakan. Wa amilta dan segala apa yang telah anda lakukan. Karena sesungguhnya semua yang telah anda lakukan itu musbaton tercatat muhsan tercatat. Fakahana bil amri kot barotaka fartabatta bima qaddamta. Uh, maka fakahana seakan-akan engkau bil amri itu kematian tiba-tiba datang menghampirimu maka boleh jadi engkau merasa senang dengan amal yang telah engkau lakukan atau kemungkinan yang kedua anda menyesali kelalaian yang telah Anda lakukan. Dan ini adalah wasiat yang sangat agung dan sangat bermanfaat. Memang ada kalimat yang uh, apa? saya kurang faham sejak fa'innaka fa'al tadalika sampai fa'inda murad uh, eh, fa'inda murajaatihi iyyaka la tafik nafsuka uh, nafsaka min badanika binafi'atin. Dan setelah itu beliau uh, setelah kalimat tersebut beliau mengatakan wahai saudaraku bersegeralah engkau untuk beramal karena Anda bersaing dengan ajal. Bersaing dengan ajal, cepat-cepatan. Cepat beramal terlebih dahulu ataukah ajal yang datang lebih dahulu. Maka bersegeralah karena anda, karena anda adalah orang yang dikejar. Dikejar oleh ajal. <clears throat> Maka bersungguh-sungguhlah dalam beramal. Sungguh ini masalah serius. Bukan masalah main-main. Maka tinggalkanlah segala kelalaian. pengulah dari tidur. Dan ingatlah selalu amal yang telah Anda lakukan boleh jadi adalah amal kebajikan yang Anda lakukan atau kecerobohan kelalaian yang Anda lakukan, maka semuanya tercatat. Semuanya, ingat, semuanya tercatat. Tidak ada satupun yang terlewat. Dan jika kematian tiba-tiba datang menghampirimu, maka ada dua kemungkinan. Boleh jadi Anda merasa senang karena amal yang telah Anda lakukan selama di dunia dan boleh jadi Anda menyesal karena kelalaian yang telah terjadi ketika di dunia. Dan sebagian penuntut ilmu yusawib linapsihi ajalan menunda-nunda ya, untuk dirinya ya, ajalan eh, batas waktu nanti-nanti sampai batas waktu yang dia tentukan sendiri. Misalnya dia mengatakan aku akan memulai untuk menghafal Al-Quran atau menghafal <coughs> matan kitab A di hari ini. Aku nanti akan mulai membaca kitab yang kitab B yang baru saja aku beli bulan depan dan seterusnya. Maka mengatakan nanti dan nanti untuk belajar untuk membaca, untuk menghafal atau kegiatan manfaat yang lain, maka ini boleh dan tidaknya perlu dirinci. Yang pertama, jika memang di waktu itu dia sedang sibuk, sedang sibuk dengan kegiatan yang bermanfaat dan tidak memungkinkan bagi dirinya untuk melakukan apa yang dia ingin untuk dia lakukan. Dia sedang sibuk belajar, membaca atau meneliti dan mengkaji, fawa khair maka orang ini berada dalam kebaikan. Di atas kebaikan dan dia adalah orang yang berpindah dari kebaikan menuju kebaikan yang lain. Dia sedang, sedang sibuk dengan hal yang manfaat dan setelah selesai dia akan menuju satu hal yang manfaat yang lain. Namun yang kedua. Namun jika dia maksudkan, namun jika maksud hatinya adalah bahasanya dia hanya akan memulai satu aktivitas yang manfaat tersebut di hari tertentu. Pada sekarang itu longgar-longgar saja. Maka tidaklah dilakukan bahasanya adalah di antara tipu daya iblis. Maka menjadi kewajiban atas setiap orang yang menginginkan ilmu dan ingin bersifat dengan sifat para, eh, para ulama pemilik ilmu. Tidaklah dia jangan sia-siakan meskipun satu kejap waktunya. Satu kejapan mata dari waktunya. Dan sebenarnya kita sungguh sangat keheran-heranan, terheran-heran jika kita membaca bagaimanakah banyak ulama salaf memanfaatkan mayoritas waktu-waktu mereka. Maka berikut ini contoh bagaimanakah antusias para ulama salaf untuk memanfaatkan waktu, istiglalil waktu maka, wahai saudara pembaca buku ini akan aku bawakan untuk Anda beberapa contoh menunjukkan antusias dan semangat salaf dalam memanfaatkan waktu. Sehingga Anda bisa melihat sejauh manakah kecerobohan, keteledoran, eh, eh, keteledoran terhadap banyak waktu yang ternyata banyak waktu tersebut ternyata karena keteledoran kita kita sia-siakan. Allah hadil amsilata mudah-mudahan contoh-contoh ini setelah anugerah dan taufik dari Allah menjadi sebab bangkitnya semangatku dan semangat Anda ya, untuk beramal dengan amal yang manfaat dan diantaranya adalah menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan dengan baca contoh-contoh ini kita bisa menyadari bahasanya kita telah ceroboh, ya, kita telah e, menyepelekan ya, Fi kararit kathira. Berkirot-kirot. Waktu yang bernilai. Ya, kirot itu satu gunung besar. Dan riwayat-riwayat berikut ini menunjukkan secara jelas bahasanya salafus saleh adalah orang-orang yang pelit. Pelit terhadap waktunya. Setiap kejap, sekejap, setiap kejap mata dari waktu mereka. Mereka pelit mereka tidak ingin terbuang sia-sia. Maka waktu sebagaimana dikatakan oleh Al-Wazir Yahya ibn Hubeirah, ya, salah seorang ulama besar madhab hambali, beliau mengatakan, wal waktu anfasu ma'unita bihifdihi. Waktu adalah perkara yang paling mahal. Ya, ya, yang mendapatkan perhatian Anda untuk mendapat uh, untuk Anda jaga. Perkara yang paling mahal untuk Anda jaga, yang paling penting untuk mendapatkan perhatian berupa penjagaan adalah waktu. Namun wa arahu ashaluma alaika yadi'u. Namun aku lihat waktu adalah perkara yang paling mudah disia-siakan. Maka di antara contohnya adalah apa yang disebutkan oleh As-Sam'ani. Dalam kitabnya Adabul Imla wal Istimla. Ini. Adab, etika, tata krama. Ini. Eh, belajar dan mengajar. Imla mendiktikan, istimla minta didiktikan. Ini. Dan di antara metode belajar di masa salaf adalah dikti. Eh, eh, di antara metode belajar, metode mengajar adalah mendikte. Seorang ulama hadis meriwayatkan hadis, maka dia mendiktekan pelan-pelan. Hadis yang dia riwayatkan, hadis sana fulan. Eh, dan pada nyatat. hadis sana fulan. Pada nyatat. Seterusnya sampai ya, dapat sekian hadis. Nah, maka maknanya adalah ada belajar dan menuntut ilmu. Menceritakan sebagian ulama hadis eh, setelah itu beliau mengatakan ini adalah contoh yang menunjukkan bahasanya dia tidaklah memanfaatkan sedikit pun waktunya kecuali untuk belajar dan berzikir dalam bentuk istighfar, membaca tasbih ataupun tahlil. <clears throat> Fakodiman maka dulu kanat uh, eh, eh, halakatul ilmi, majelis ilmu di masa silam itu bisa dihadiri oleh al-jam'ul ghafir minan nas, manusia dalam jumlah yang sangat banyak. Maka terdapat riwayat yang mengatakan bahasanya majelis pengajiannya Muhammad bin Ismail dihadiri oleh 20 ribu manusia. Padahal ketika itu belum ada mikrofon, ketika itu belum ada sound system, belum ada eh, pengeras suara. Itu pengajian satu, satu pengajian 20 ribu orang. 20 ribu orang. Gimana? Tanpa mic, tanpa pengeras suara, tanpa ambli. Pengajian 20 ribu orang. Satu istiqlal. Atau malah lebih. 20 nah. <clears throat> nah, ribu orang. Satu pengajian. Maka gimana proses belajarnya? Kalau pengajian dihadiri 20 ribu orang tanpa mengik, tanpa ampli, tanpa pengeras suara. Ya. maka ada orang-orang yang bertugas untuk jadi penyambung suara, penyambung lidah. Ya. E, maka si guru yang duduk di sini misalnya mengatakan hadasana fulan. Hmm. Maka nanti orang pojok sana, pojok sana, pojok sana akan menyampaikan dengan suara keras. sana fulan. Nanti yang sebelah sana lagi, nanti ada juru uh, penyambung suara. sana fulan. Nanti ada beberapa titik orang eh, orang-orang yang bertugas untuk menjadi penyambung lidah. Penyambung lidah sungguhan ini. Penyambung lidah guru. Sampai 20 ribu orang tersebut mendengar apa yang disampaikan oleh sang guru. Udah selesai, nanti gurunya nambahi lagi. sana fulan. Mungkin-mungkin nanti sana fulan. Terus nanti yang sebelah sana mendengar yang dari sini, yang posisinya sebelah sana dengar dari posisi ini dan menyampaikan. Dan seterusnya sampai 20 ribu orang itu mendengar apa yang disampaikan oleh sang guru. Demikian proses belajar di masa silam. Gak ada mik, gak ada pengeras suara. Asyahid min hadal asar maka yang jadi uh, pelajaran dari riwayat ini bahasanya Sam'ani menceritakan bahasanya seorang uh, pakar hadis jika dia mengatakan misalnya hadasana waqi'un kemudian uh, telah menceritakan pada kami waqi' kemudian mulailah para pendengar itu menukil kalimat ini kata-kata ini ya, maka Eh, maka apa yang dilakukan oleh sang guru? Dan berarti sang guru kan ada waktu jeda. Dia mengatakan ada sana waki. Itu kan masih ada beberapa kalau cepat ya ada beberapa menit atau ya, sampai nunggu kalau ternyata semuanya sudah tersampaikan. Maka apa yang dilakukan oleh sang guru? Dia cuma lihat terheran-heran banyak sekali ya orang kesini. <laughs> Maka sang guru dalam fi hadil fi ah, hadil lahdoh dalam ah, detik-detik ini, detik-detik yang berlalu yang nganggur ini, maka dia tidak buang-buang waktunya. Namun apa? Sang guru kemudian beristighfar, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala hatta tarji alil sampai datanglah datanglah kembali kesempatan itu kesempatan untuk ngomong marotan ukhra di kali berikutnya. Fangtur ila hadis sawani, maka lihatlah detik-detik ini, cuma detik-detik saja. Bagaimanakah ulama terdahulu enggan detik-detik ini e, mereka sia-siakan. Mereka isi dengan berzikir. Kemudian lalu lihatlah bagaimanakah kita di mana beberapa hari bahkan berjam-jam yang banyak itu hilang tanpa kita sadari. Mereka tidak mau hilang meskipun cuma beberapa detik saja. <coughs> Sebagian ulama menceritakan tentang anaknya Imam Ahmad, Abdullah ibn Al-Imam Al-Ahmad. Al-Imam Ahmad. Dan Abdullah ini juga seorang ulama. Anak dari seorang ulama. Maka ada orang yang menceritakan tentang putranya Imam Ahmad yang bernama Abdullah bin Imam Ahmad. Wallahi itu ilah ila mutabassiman au qari'an au mutali'an. Demi Allah aku tidak pernah melihat beliau kecuali dalam tiga keadaan. Sedang senyum, beramal soleh, bersenyum, ketika berjumpa dengan orang, atau sedang asik membaca. Boleh jadi membaca Quran, kemungkinan membaca Quran, atau mutalian atau sedang asik membaca buku. Hmm. Setiap kali ketemu Abdullah bin Mal Ahmad kalau enggak dia senyum denganku, ah, maka dia beliau lagi uh, tidak tersenyum dan tidak melihat kehadiranku karena beliau asik membaca Quran atau beliau asik membaca buku. Ulama yang lain menceritakan atau uh, atau sebelumnya ada catatan di uh, catatan kaki nomor tiga. as menceritakan bahasanya Mu'tasim. Mu'tasim Billah yang merupakan salah, uh, salah seorang khalifah di zaman Abbasiyah yang terkenal. Beliau melihat satu majelis ilmu Fahalahu kasratul jam'i. Fahalahu maka beliau ngeri dengan demikian banyaknya orangnya. Ini orangnya banyak sekali. Fa'amara ayusa al-adad. Maka beliau memerintahkan ajudannya, anak buahnya, pengawalnya untuk tolong dihitung satu-satu berapa sih yang datang ini. Maka orang yang ditugasi menghitung falayastati al-adu. Maka orang yang ber, menghitung, bertugasi menghitung mengatakan, "Wahai khalifah, ya amirul mukminin, kami nggak mampu." Kalau suruh ngitung satu-satu, nggak bisa. Banyak sekali. Capek yang ngitung satu-satu. Maka orang yang uh, orang yang diminta untuk berhitung uh, menghitung tidak mampu untuk menghitungnya dengan pasti. Akhirnya sang khalifah kemudian menurunkan kualitas perintahnya. Ya sudah, maka beliau memerintahkan pihak eh, zihim, tolong diprediksikan, dikira-kira saja. Ya. ya. kalau umumnya kalau orang duduk rapat-rapat, ya, satu meter persegi itu muat berapa orang? Ini kira-kira ada berapa hektar? Nah, pengajiannya ini makan makan tempat berapa hektar ya, kemudian kira-kira berapa lah? Ya. Fahazaru akhirnya kemudian mereka mentaksir kira-kira yang hadir di majelis sebuah majelis ilmu di zaman Mu'tasim Billah ini maka berdasarkan taksiran dan taksiran ini angka yang ya nggak pas ya, ya, kemungkinan kurang dari seharusnya maka taksirannya adalah 20 ribu seratus ribu ditambah dua puluh ribu. Seratus dua puluh ribu manusia. Seratus dua puluh ribu manusia. Sekali pengajian. Eh, sekali pengajian. Ini di zaman Mu'tasim Billah. Di zaman Abbasiyah. Yang itu sudah uh, uh, dan majelis-majelis ilmu padahal di zaman Mu'tasim ini ya, ya sudah ah, cukup akhir-akhir masa Abbasiyah. Ya, dia sekitar khalifah ke-6 atau ke-7. Harun Ar-Rasyid itu khalifah ke-5. Dia setelah Harun Ar-Rasyid. Satu pengajian, ada pengajian yang taksirannya ya, 120 ribu manusia. 120 ribu manusia. Mandala Gerida nggak cukup ya. 120 ah, ribu manusia. <clears throat> Demikian uh, orang yang hadir. Maka bagaimanakah tidak ulama dihormati? Dia punya umat sekali pengajian 120 ribu manusia. Eh, yang ini manusia sebanyak ini bisa dikumpulkan oleh seorang khalifah harus dengan mengeluarkan banyak tentara supaya mau datang dan kumpul. Ya, sedangkan ini uh, datang di majelis ulama tanpa diiming-imingi makan, tanpa diiming-imingi duit, tanpa ada yang uh, tanpa harus yang maksa-maksa. 120 ribu manusia. Padahal ini di zaman akhir-akhir, nah, bukan di zaman kuat-kuatnya ya, ya, ini di zaman-zaman dah agak belakangan, dah agak lemah. Itu satu majelis saja sudah 100, masih 120 ribu uang. Maka bagaimanakah khalifah tidak hormat dengan ulama? Meskipun dia nggak punya kekuasaan apa-apa, ya, dia bukan apa-apa, namun penguasa nggak bani apa-apa. 120 ribu manusia. Ini konser musik zaman kita aja kalah konser musik dengan pengajian di zaman Mu'tasim Billah. <coughs> Dan ini pengajian ini berlangsung tanpa tanpa pengeras suara, tanpa ampli, tanpa mic. Nah. untuk satu hal yang luar biasa. <coughs> Ada seorang menceritakan tentang Al-Khatib Al-Baghdadi. Dia mengatakan maraitul khatiba ila wa kita kitabun yutali'uhu. Aku tidak pernah melihat Al-Khatib Al-Baghdadi kecuali di tangannya ada buku yang sedang beliau baca. Mana mana beliau baca buku. Beliau nggak ingin ada waktu yang tersia-sia. Maka begitu ada waktu longgar, beliau keluarkan buku dan beliau baca buku. Maka mereka mereka adalah orang-orang yang waktu mereka tidak ada yang hilang, adapun kita. Maka <clears throat> eh, bahasa tubuh atau sikap kita, sikap banyak dari kita adalah sebagaimana yang dikatakan oleh penyair. Tamuru binal ayamu tatra wa innama nusaku ilal ajali wal ainu tangduru. Fala aidun dhaka syababu alladhi madha wala zailuha wala hadal masibul muqaddiru. Telah berlalu melalui kita banyak hari yang berlalu tahu berturut-turut. Padahal dengan bertambahnya hari kita itu diseret menuju ajal, kita digiring menuju kematian. Walainu ainu tangduru, sedangkan mata kita cuma menunggu-nunggu kapan mati. Fala aidun dzakasyabab maka usia muda sudah tidak mungkin bisa kembali. Tidak mungkin bisa berulang. Maka usia muda alladzi madha yang sudah berlalu tidak mungkin bisa aidun, tidak mungkin untuk bisa kembali. Wala zailun dan tidaklah hilang hadzal masyibu uban ini. Al-muqaddiru, al-muqaddiru yang uban ini adalah menyusahkan hidup manusia. Semakin tambah banyak, semakin tambah banyak. Uh, maka ya, utusan Allah untuk uh, yang uh, Allah kirimkan untuk mengatakan makin dekatnya ajal semakin banyak maka orang itu makin susah maka banyak orang yang waktu-waktunya dan sebagaimana dikatakan oleh penyair itu hanya berlalu begitu saja ya, berlalu tanpa manfaat yang bisa terasakan dan orang dan berlalu hanya semakin mendekatkan kita kepada ajal. Al Hasan Al Basri rahimahullah taala mengatakan ya ibnu Adam inama anta ayamun. Wahai anak keturunan Adam, hakikat manusia adalah kumpulan dari hari. Kulama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Maka sadarilah, jika telah berlalu satu hari, maka sebagian dirimu telah berkurang sampai akhirnya habis, maka dengan itu tibalah dan datanglah kematian. Al-Hasan al-Basri juga mengatakan, "Wa ma min yaumin yanshaqqu fajruhu illa wa yunadi." Tidak ada satu pagi, tidak ada satu hari di mana fajar itu terbit kecuali sang hari berteriak dan berseru, "Ya ibnu Adam, ana khalqun jadid." Wahai anak keturunan Adam, sesungguhnya aku adalah ciptaan Allah yang baru. Karena baru tiba dan datang hari ini. Wa ala amalika syahid. Dan aku akan jadi saksi atas amal perbuatanmu. Fatazawat minni. Maka carilah bekal di hari ini. Maka carilah bekal dari diriku. Fa ini idha amdaitu la a'udu ila yaumil qiyamah. Wahai anak Adam, sadarilah. Bahasanya jika aku telah berlalu, maka aku tidak akan pernah kembali sampai akhir kiamat nanti. Sadari dan fahami dan camkan bahasanya waktu itu ada beberapa macam. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Khalil bin Ahmad. Al-Farahidi salah seorang ulama e, besar e, bahasa Arab. Hmm. Dia mengatakan al waktu ala salah satu aksa. Waktu itu ada cuma tiga macam. Waktu mado angka. Falan ya'uda. Waktu yang telah berlalu. Hari yang telah berlalu. Dia tidak akan pernah kembali. waktu antafihi. Dan waktu yang Anda sedang berada di waktu itu saat ini. Yaitu hari ini. Fangdur kaifa yakhruju angka. Maka perhatikanlah Bagaimanakah waktu tersebut akan keluar meninggalkan Anda? Apakah dalam keadaan Anda isi dengan kebaikan? Atau Anda isi atau Anda buang e, percuma sia-sia, berlalu tanpa manfaat? Wa waktun anta muntadhiruhu wa qad la tablughu ilaihi. Dan yang ketiga adalah waktu yang Anda nanti-nantikan, yaitu esok hari. Maka boleh jadi eh, Anda tidak akan sampai dan berjumpa dengan hari yang Anda harapkan tadi. Boleh jadi nggak ketemu dengan hari yang ditunggu-tunggu. Maka sesungguhnya waktu yang berlalu itu telah kita ketahui dari sunatullah di muka bumi ini bahasanya waktu tidak akan bisa kembali. Maka apapun kondisi, eh, kondisinya, seandainya jin dan manusia bahkan malaikat berkumpul, lalu sebagiannya menolong sebagian yang lain, mereka semua tidak akan mampu mengembalikan satu detik. Ya rudu saniatan. Mereka tidak akan mampu untuk mengembalikan satu detik yang berlalu dari umur kita. Innal awqat sesungguhnya waktu yang kita sia-siakan. Jika kita bandingkan dengan waktu yang kita manfaatkan, maka kita akan melihat bahasanya kita adalah orang yang demikian lalai. Kita adalah orang yang demikian ceroboh. Maka jika salah satu dari kita membaca bagaimanakah semangat para salak dan sejauh manakah mereka memanfaatkan, waktu, maka kita akan tidaklah mampu untuk menggambarkan keadaan dirinya karena betapa lalainya dirinya dan betapa cerobohnya dirinya al zahabi menyebutkan ketika beliau menyebutkan biografi Abdul Wahab bin Wahab bin Al-Amin. Ya, beliau katakan sesungguhnya waktu-waktu beliau itu terjaga. Maka tidak ada satupun waktu yang berlalu kecuali beliau gunakan untuk membaca, berzikir, atau beliau mengerjakan sholat malam, atau tasmi, atau beliau memperdengarkan. Mungkin maknanya memperdengarkan hadis atau memperdengarkan ayat yang beliau bacakan kepada orang lain. Muhammad bin Abdul Bakir mengatakan, Ma'a'lamu anni doyaktu sa'atan min umri filahwin au la'bin. Ya. Maka aku tidak pernah mengetahui bahwasanya aku pernah menyanyikan sesaat pun dari umurku. Masya Allah. Belum mengatakan, saya tidak pernah mengetahui ada sesaat dari umurku yang sia-sia. Sia-sia untuk apa? Filahwin. Untuk hal-hal yang <coughs> melalaikan hati. Aula bin atau hanya mencapaikan badan tanpa manfaat. Mungkin yeah. katakan eh, aku tidak mengetahui selama umurku ini aku pernah menyanyikan waktu berlalu waktu tanpa uh, manfaat cuma untuk uh, permainan yang tidak ada manfaatnya. Cuma untuk ngegame yang enggak ada gunanya. Cuma untuk main kartu atau main catur yang tidak ada gunanya. Atau nah. cuma dibiarkan berlalu tanpa dimanfaatkan sedikit pun. Dan di antara riwayat yang menakjubkan, yang yang menunjukkan dan menjelaskan betapa semangat salaf untuk manfaatkan waktu mereka adalah apa yang diceritakan oleh Zahabi di kitabnya Asia ketika beliau menceritakan Dawud bin Abu Hindin rahimallahu. Zahabi mengatakan anau kana yakul bahwasanya beliau berkata kuntu wa ana hulamun. Dulu ketika aku kanak-kanak, coba ini anak-kanak-kanaknya salaf. Gimana kanak-kanaknya salaf? Kuntu wa ana hulam. Dan gulam itu belum balik. Dan dulu ketika aku masih kecil, belum balik, aktalifu ila suq. Aku sering pergi ke pasar. Untuk satu dan lain hal. Fa'idhan kolabtu ilal bait. Maka ketika aku pulang ke rumah, maka dalam perjalanan pulang ke rumah, tu ala nafsi. Maka aku tetapkan pada diriku. Aku batin an azkurullah ima ila makani kada wa kada. Ya. Maka aku batin, aku akan berzikir mengisi perjalananku ini, perjalanan jalan kakiku ini misalnya. Dari pasar ke aku akan gunakan untuk berzikir ah sampai tempat sana saja. Separuh perjalanan. Habis itu sambil ya, lihat-lihat pemandangan. Ah. Namun setelah sampai tempat tersebut, faida balagtu ila dzalikal makan maka setelah aku sampai ke tempat yang kutetapkan tadi ja'atul halal nafsi aku kemudian batin lagi ah aku tak mengat aku tak gunakan untuk berzikir akan aku gunakan untuk berzikir sampai tempat sana terus akhirnya enggak jadi dolan akhirnya enggak jadi uh, sekedar lihat-lihat pemandangan hatta adil manzila sampai tiba-tiba aku udah sampai rumah maka mau lihat-lihat pemandangan nggak jadi nggak sempat karena ternyata ah saya berzikir sampai sana. Setelah sampai sana, ah tak lanjutkan berzikirnya. Sampai sana ah tak lanjutkan ber, berzikirnya. Eh sampai eh tiba-tiba sudah sampai rumah. Ini kecilnya salaf. Kecilnya para, uh, para ulama dulu. Ini gimana si anak kecil ini memanfaatkan waktu saja sudah demikian. Gimana setelah beliau setelah beliau balik dan setelah beliau tua dan telah beliau menjadi seorang yang berilmu. Nah. Maka maksud beliau adalah beliau ingin memanfaatkan waktunya di detik-detik yang lewat dari umurnya ini. Maka masing-masing dari kita, kecuali orang-orang yang Allah sayangi. Maka jika dia lihat waktunya yang terbuang sia-sia dan tidak kembali uh, mendatangkan manfaat untuk dirinya. Kemudian melihat waktu-waktu yang benar-benar dia manfaatkan, maka dia akan melihat bahwasanya yang terjadi adalah tatfifan fil gaili, adalah kecurangan dalam masalah takaran. Sangat tidak imbang, demikian banyak yang disia-siakan dan sangat sedikit yang dimanfaatkan. Maka riwayat-riwayat di atas wahai saudara menjelaskan bahasanya waktu itu sangat bernilai dan berharga. Dan boleh jadi aku bisa gambarkan waktu itu bagikan kerekan sumur. Ya, sumur masa silam. Ketika belum ada pompa air. Ada kereannya. Ya. Aku bisa aku gambarkan umur manusia itu bil bakarah. Bagikan kerean sumur. Tidakkah Anda pernah melihat Keran sumur yang diletakkan di atas mulut sumur. Ketika keran ini diletakkan padanya tali yang panjang. <clears throat> Kemudian seseorang itu memegangi ujung tali tersebut. <clears throat> Maka dia mulailah kemudian orang ini menarik tali tersebut dan kerean tadi pun tadur berputar. Mengikuti tarian yang ada. Maka tali kerean atau tali kerean sumur tadi yang ditarik itu mungkin untuk bertambah. Sedangkan tali yang setelah kerean sampai sumur sampai ember itu hanya mungkin untuk berkurang. Itulah umur. Nah. maka waktu yang berlalu bisa bertambah. Dan waktu tersisa tidak mungkin bertambah, hanya mungkin berkurang. Maka Anda tidaklah mengetahui berapa panjangkah tali yang masih tersisa. Ya. Namun e, sebagaimana Anda tidak menyadari dan mengetahui berapakah sampai kapankah kapankah ajal Anda. Maka tali yang ditarik, bagian tali yang ditarik itulah umur yang kita hidup saat ini. Dan itulah hari-hari yang matahari terbit dan tenggelam dan kita menyaksikannya. Seandainya jin dan manusia sebagiannya menolong sebagian yang lain berkumpul, tentu mereka tidaklah mampu untuk mengembalikan satu detik saja dari umur yang berlalu, apalagi satu jam penuh. Maka jika demikian maka menjadi kewajiban kita untuk meninggalkan ya, janiban jauh-jauh. Kita jauh tinggalkan jauh-jauh yang namanya taswif nanti dan nanti. Maka hendaklah kita sing-singkan lengan baju aljid untuk bersungguh-sungguh melakukan hal yang manfaat. Maka jangan loyo salah satu dari kita untuk mendapatkan kebaikan dengan berbagai macam bentuk dan wujudnya. Maka kita sering kali mendengar ada sejumlah orang yang mengadukan. Mengadu dan mengeluh. Kalau dia sedikit membaca. Yang lain mengadu. Lemahnya hafalan. Sedikitnya hafalan. Yang lain mengadu. Tidak bisa memanage waktu. Ini anak-anak isu kita hidup di satu masyarakat, satu masyarakat yang sama, meskipun jaraknya itu berjauhan ya, nisbian kayaknya dan masing-masing dari kita <coughs> melihat pada dirinya atau sebagian kawannya adanya kecobaan dan kelalaian yang sangat keterlaluan dalam masalah memanfaatkan waktu. Dan boleh jadi akan aku sebutkan beberapa hal, beberapa poin yang menjadi seringkali menjadi sebab waktu itu terbuang sia-sia. Diketahui untuk diwaspadai. Nah, inilah faktor-faktor yang seringkali uh, menyebabkan orang menyanyiakan waktu. Sehingga waktu terbuang sia-sia percuma atau kurang bermanfaat. Yang pertama adalah ziarat. Adalah berkunjung. dulan cuma untuk ngobrol. Ya. Eh, bahasa kita ya acara kungku-kungku, acara cuma sekedar ngomong ngobrol ngalor ngidul. Ya, boleh jadi obrolan tersebut obrolan di gardu ronda atau obrolan di di masjid setelah selesai sholat atau orang itu cuma bermain ke rumah kawannya cuma untuk sekedar uh, ngobrol uh, ya, berbagai hal ya, ngalor yang tidak ada manfaatnya. Maka ini betapa orang banyak membuang waktu gara-gara hal ini. <clears throat> Maka manusia berkaitan dengan masalah menyikapi berkunjung ke rumah kawan, berkunjung ke rumah tetangga. Maka ada orang yang berlebihan dan ada orang yang ya, ya, terlalu berlebihan, overdosis, dan ada orang yang kurang dosis. Maka yang namanya berkunjung ke rumah orang atau berkumpul dengan orang, ya, selama kita kaum muslimin adalah ikatan yang baik. Karena acara semacam ini menguatkan ikatan rasa cinta dan persaudaraan dan menambah iman. <coughs> dan iman seorang hamba itu bertambah semakin dia mendekatkan diri kepada saudaranya. Akan tetapi manakala acara duduk-duduk tersebut kosong dari faedah ilmiah, tidak ada satupun manfaat ilmiah yang kita dapatkan, dan kosong dari saling menasehati. Maka meninggalkan majelis-majelis obrolan semacam ini umumnya kot yakunuh wal wajib alaina. Umumnya ya, sering-seringnya itulah yang wajib kita lakukan. Maka di antara manusia ada orang yang tidaklah Anda lihat dia kecuali setiap pagi dan sore duduk bersama si A dan si B. Ngobrol ke sana kemari. Bahkan seandainya ada orang yang bersumpah bahwasanya orang tersebut tidaklah melalui satu harinya kecuali dia ya, telah berpindah dari uh, di antara dua ataukah tiga rumah orang, tentu uh, sumpahnya bukanlah sumpah yang keliru. Dan tentu dan aku mengira bahasanya sebagian kita telah mendengar ada sejumlah orang yang berkumpul uh, dalam setiap harinya sekali atau dua kali. Mereka saling berkunjung pagi dan sore bahkan acara berkunjung, tulan, eh, ke rumah kawan, ini jadi satu bagian yang tidak bisa dilepaskan dari hidupnya. Menu pokok setiap hari. Harus eh, duduk ngobrol dengan orang. Eh. Maka kita katakan pada mereka-mereka orang yang hobi ngobrol, duduk ketemu orang untuk cuma ngobrol ke sana dan kemari. Kita katakan pada mereka-mereka Seandainya kita ambil ya, taksiran yang paling kecil, kita katakan acara kunjungan semacam ini boleh jadi jangka waktu yang dihabiskan satu jam. Maka jika sehari kalian berkumpul dalam sehari itu sekali dua kali, maka katakanlah dalam seminggu ada tujuh jam minimal. Maka seandainya kalian gunakan setengahnya, setengah dari tujuh jam tersebut, dan kalian gunakan acara eh, tiga setengah jam tadi untuk membaca buku yang manfaat. Tentu kalian akan mendapatkan banyak hal. Dan tentu kalian akan bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Eh, dan kalian akan eh, sering atau berulang kali berterima kasih kepada Allah karena hal tersebut. Dan sebagian orang yang kita sukai dia melakukan perbuatan yang kontradiktif. Maka Anda lihat orang tersebut punya hobi seringkali keluar dari rumahnya. Namun jika ada mendengar pertanyaannya, maka Anda keheran-heranan. Padahal dia seorang penuntut ilmu yang punya banyak buku, punya banyak kitab. Maka jika Anda mendengar pertanyaannya, maka Anda akan mengetahui bahasanya dia adalah seorang penuntut ilmu yang tidak menzakati bukunya. Dengan membaca kemudian mengajar dan mengamalkannya. Bahkan boleh jadi dia tidak tahu nama penulis buku yang ada di perpustakaan pribadinya. Karena eh, karena cuma dibeli namun nggak pernah dibaca dan disentuh. Walasaka maka tidaklah namun karena kenapa karena dia sibuk dengan berkunjung ke rumah ya, ke kamar ke, ke kamar kos temennya cuma untuk ngobrol sibuk dengan uh, bermain ke rumah kawannya cuma untuk ngobrol ke sana dan kemari maka tidak diragukan bahasanya acara berkunjung alat zahabat atau jariyah yang hilang tanpa bekas inilah sebab terpenting kebodohan semacam ini. Punya banyak buku namun tidak mengetahui apa isi buku yang dia dia miliki. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Ibnu Qayyim rahimahullah taala punya ah, penjelasan yang sangat bagus tentang namanya duduk ngobrol dengan orang, kumpul dengan orang dan untuk duduk ngobrol. Beliau sampaikan di, uh, di kitab beliau yang sangat bernilai yaitu Al-Fawaid. Beliau menyampaikan bahasanya Al-Istima bil Ikhwan. Duduk ngobrol dengan kawan. Kumpul dengan orang untuk kemudian ngobrol. Untuk bicara. Itu ada dua macam. Yang pertama adalah duduk ngobrol, kumpul untuk ngobrol dalam rangka mu'anasati toba, menyenangkan jiwa wasughlil waktu dan membuang-buang waktu, menghabiskan waktu. Maka bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Bahaya yang paling minimal perbuatan ini merusak hati dan membuang-buang waktu. Kemudian yang kedua, kata beliau, berkumpul dengan kawan, di taawun yang isinya adalah untuk acara tolong menolong, melakukan berbagai sebab yang menyelamatkan diri kita dari muka Allah dan siksa Allah di akhirat dan saling mewasiatkan kebenaran dan kesabaran, maka ini adalah keberuntungan yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat manfaat. Akan tapi acara berkumpul jenis yang kedua ini punya tiga sisi negatif. Sisi negatif yang pertama, Tuzayinu ba'duhum li ba'din. Ya. Sebagian orang, sebagian kawan itu akan menghias-hiasi satu hal yang membuat indah sesuatu hal yang kurang indah pada kawannya. Ya. Nah, karena boleh jadi kemudian eh, pembicaraan tadi ngelantur, melebar ke hal-hal yang lain. Nah, kemudian Eh, pembicaraan yang lebar ini dianggap satu hal yang indah, satu hal yang baik oleh sebagian kawan kepada kawannya. Yang kedua, ngobrol dan bercampur dengan banyak orang yang lebih dari kebutuhan. Ya, semula pinginnya cuma sekedar kebutuhan saja. Ya, tahu orang, kenal orang, akrab dengan orang. Ini kebutuhan hidup. Dan ini satu hal yang manfaat ya, uh, menyambung ikat dan menunaikan hak eh, persaudaraan. Ya. Perkumpulan, obrolan, tujuannya apa? Untuk supaya kita kenal orang, kenal sekeliling, ya. kenal dan dikenal. <clears throat> Maka ini kebutuhan. Ya. Dan apalagi kemudian pembicaranya pembicaraan yang manfaat. Maka ini satu hal yang baik. Namun boleh jadi seringkali maksudnya adalah tujuannya adalah tujuan yang mulia kemudian akhirnya pembicaraan melebar ke hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya bahkan mengantarkan pada dosa. <coughs> Kemudian yang uh, yang ketiga adalah sisi negatif yang kedua acara berkumpul untuk ngobrol tersebut pada asalnya adalah untuk obrolan yang baik lama-lama menjadi sahwat dan kebiasaan menjadi hobi dan kebiasaan Nah, kalau udah jadi hobi, orang punya hobi apa? Ngobrol. Nah, ya, orang cuma hobinya ngobrol ke sana kemari. Maka ini yang kata biha anil maksud. Maka terputuslah acara ngobrol yang semula manfaat ini dari maksud pokoknya yaitu manfaat. Maka menjadi satu hal yang tidak manfaat. Sekian perkataan Ibnul Qayyim. Maka Anda lihat bukti benar perkataan Ibnul Qayyim. Jika Anda uh, perhatikan banyak acara duduk-duduk yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang kita cintai yaitu kaum muslimin bersama sesama mereka. <clears throat> Maka demi Allah jika sebagian kita ketika kita tutup, turut duduk di majelis tersebut dan kemudian meninggalkannya, maka dia akan bisa mengkira-kirakan waktu yang dia duduk, eh, kemudian dia kira-kirakan waktu yang telah dihabiskan untuk duduk, maka dia jumpai waktu yang habis tersebut kurang-kurang satu jam atau dua jam atau bahkan lebih. Ya. Bahkan sebagian acara duduk-duduk itu duduk-duduk lama, mereka duduk sampai ya, saah mutaakhir menelai sampai begadangan, cuma sekedar ngobrol kesana dan kemari. Maka seandainya Anda uh, uh, di empat jam ini Anda gunakan untuk membaca ya, buku dengan membaca dengan tenang, dengan penuh pemaknaan, Ini saya Anda akan meninggalkan tempat duduk tersebut dalam keadaan membawa manfaat yang sangat sangat besar. <clears throat> Namun ternyata Anda pilih memilih untuk menggigit jari penyesalan karena Anda telah menyanyikan berjam-jam bahkan berhari-hari yang berlalu dari umur Anda. Kemudian perkara yang kedua yang menyebabkan banyak orang membuang-buang waktu dalam hal yang kurang manfaat adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang kurang bernilai. Maka sebagian kita menyibukkan dirinya dengan berbagai kesibukan yang kurang bernilai. Maka sebagian orang, jika dia telah membaca buku satu jam, lalu dia merasa dia telah mendapatkan ilmu dari satu jam untuk membaca buku tersebut, lalu kemudian dia refreshing. Yuwarih an Dia kemudian refreshing, baca bukunya satu jam. Refreshingnya apa? At'af. Berjam-jam lebih daripada waktu yang bermanfaat ya, dan waktu yang dia manfaatkan. Waktu yang bermanfaat satu jam. Refreshingnya apa? jalan-jalan, mutar-mutar Jogja, keliling-keliling dua jam. Bacanya satu jam. Keliling-kelilingnya dua jam. Bacanya setengah jam. Refreshingnya ngobrol. Refreshingnya ah, mutar-mutar ah, berjam-jam. Wah, kalau baca terus capek. Ya refreshing lah ngegame. Eh, tapi bacanya berapa? Uh, ya, berapa? Bacanya berapa lama? Satu jam. Ngegame-nya berapa? Sampai subuh. Tidak ada orang yang mengatakan bahasanya refreshing tidaklah sepatutnya dilakukan. Baliam Bahi, Yang namanya refreshing dari kegiatan yang mencapaikan pikiran atau badan ada satu hal yang sepatutnya dilakukan. Walakin bikodak. Akan tapi ada kadarnya. Jangan lepas tanpa kontrol. Ya, jangan lepas tanpa kontrol. Harus ada kadarnya. <coughs> Maka sebagian orang, dia baru saja membaca buku satu jam. Dia sudah merasa cukup. Dia sudah menghafal satu atau dua ayat. Satu hadis atau dua hadis dia cukup. Ya merasa cukup dan dia katakan pada dirinya sendiri, aku khawatir terlalu membe membebani dan memperberat diriku sendiri. Ada cuma satu ayat eh, per, per hari, satu hadis pendek eh, per hari. Memang betul bahasanya manusia itu berbeda-beda. Maka jika Anda adalah orang yang punya kelebihan kemampuan, kemampuan membaca, kemampuan menghafal, <coughs> Anda memiliki kudrah wa tokoh, kemampuan dan kemampuan yang lebih, maka janganlah Anda cegah diri Anda dari sesuatu. Namun manfaatkanlah waktu Anda. Karena sesungguhnya umur itu terbatas, sedangkan ilmu yang harus kita ketahui, kita dalami sangatlah banyak. Maka di antara tipu daya iblis adalah sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnul Jauzi dan yang lainnya. Yaitu seorang itu, ada seorang yang merasa cukup mendapatkan sepotong faedah. Sepotong manfaat. Baca buku ya satu muka atau satu halaman. Misalnya. Dia mencukupkan diri dengan sepotong faedah yang dia dapatkan dari membaca buku. Lalu kemudian setan masuk pada dirinya. Melalui satu pintu, setan mengatakan. Anta khairin min khairika Nah, setan datang membisiki, Anda itu lebih baik daripada kawan sebelah Anda, nah, daripada tetangga kos Anda. Nah, anda eh, rajin baca uh, uh, sehari satu lembar, dia nggak pernah baca. Farawih an nafsika. Sekarang Anda sudah baca satu lembar, maka refreshing Nah, maka refreshing lah. Lalu setelah itu, setan menjadikan Jangka waktu yang dihabiskan untuk tarwih, dihabiskan untuk referensi itu berlipat-lipat dari waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan faedah, faedah untuk belajar atau kegiatan positif yang lainnya. Maka sungguh tadi telah kita simak bersama berbagai riwayat dari salafus saleh yang menjelaskan bagaimanakah antusias mereka untuk tidak menyanyiakan satu detik pun umur-umur mereka. Maka orang yang memperhatikan ya, perpustakaan pribadi sebagian penuntut ilmu, maka dia akan sangat keheranan. Karena apa? Banyaknya buku yang dia miliki. Namun ternyata orangnya itu pemilik e, perpustakaan pribadi tersebut tidak pernah membaca bukunya. Maka Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala memiliki perkataan yang sangat tepat. Ketika ada seorang penanya yang bertanya kepada beliau tentang hal apakah yang paling penting dibaca oleh seorang penuntut ilmu dan e, buku apa atau buku tafsir apakah yang selayaknya ya, mulai atau dibaca oleh seorang penuntut ilmu di awal dia belajar. Maka kemudian beliau menyebutkan di tengah-tengah perkataan beliau satu kalimat yang sepatutnya kita renungi dan haruslah kita uh, sebutkan di sini. <clears throat> Karena sebagian kita sangat perhatian untuk mengumpulkan buku, mendapatkan dan mengumpulkan buku bahkan e, membelanjakan harta yang sangat banyak untuk mendapatkan ya e, buku dengan kualitas cetakan yang bagus yang bertahqiq ya. ya, dan berjilid, nggak mau yang bersampul biasa. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, au awabatil ummatu fi kulifani min fununil aimi i'aban." Sungguh umat Islam telah masuk ke dalam sungguh eh, benar-benar uh, masuk ke dalam berbagai cabang-cabang ilmu. Man nawarallahu qalbahu karena umat Islam telah masuk ke dalam berbagai cabang ilmu, maka yang dihasilkan, maka buku yang dihasilkan oleh umat Islam adalah buku yang sangat banyak sekali. Semakin hari tambah banyak buku. Semakin banyak penerbit, semakin banyak pencetak, semakin banyak buku. Maka siapa yang Allah Subhanahu wa taala eh, sinari hatinya, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Bimaya beluru min dalika yang menyebabkan dia sampai dan menguasai berbagai ilmu tersebut. Yaitu apa? Dia adalah orang yang tekun membaca, tekun memanfaatkan waktu, tekun mentelaah. Allah akan diberi hidayah. Jadi orang yang tekun, mengkaji, membaca. Ya, maka dia bisa menguasai berbagai ilmu tersebut. Karena hidayah Allah berikan. Namun ada orang yang Allah butakan. Maka sehingga tidaklah Eh, maka tidaklah uh, banyaknya buku yang dia miliki tidaklah menambah kecuali tambah bingung dan tambah sesat. Eh. Maka inilah keadaan orang yang tidak berikan, uh, diberi taufik untuk menciri, uh, meniti jalan hidayah dan jalan yang benar. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan biografi Uthman bin Said Ad-Darimi mengatakan, ilmu bukanlah karena banyaknya riwayat, atau bahasa kita karena banyaknya buku, atau bahasa kita karena banyaknya gelar. Akan tapi dia adalah sebuah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di hati seorang hamba dan syarat syaratnya adalah ittiba ya, syarat yang kedua adalah mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan syarat yang kedua adalah menjauhkan diri dari hawa nafsu wal ibtida dan mengadakan bid'ah dalam agama. Aku sampaikan dua e, kutipan di atas karena salah satu dari kita jika dia e, membolak-balikkan pandangannya ke dalam e, berbagai buku yang ada di rumahnya, maka dia akan menyadari bahasanya ya, dia sudah tidak lagi punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukunya sudah ada di depan e, di depan mata dan sesungguhnya dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam berbagai bencana idza farata jika dia ceroboh dengan sekian banyak buku yang ada di hadapannya. Maka seandainya buku-buku itu kita atur, kita jadwal waktu kita. Dan kita jaga waktu kita jangan sampai ter, e, termanfaatkan untuk kesibukan yang kurang bernilai. Namun kita jaga waktu dengan melakukan berbagai hal yang memberikan manfaat untuk diri kita. Ya. Lalu setelah itu kita jadwalkan. Ada jadwal. Waktu untuk membaca buku. Yang nanti akan kita jelaskan lebih detail tentang masalah mengatur waktu. Maka ada waktu untuk membaca buku. Ada waktu untuk menghafal. Maka kita akan merasakan lezat dan nikmatnya belajar. Dan kita akan merasakan bisa gofin. Merasakan kecintaan yang sangat luar biasa lil mazid untuk tambah banyak membaca, tambah banyak menghafal. Dan kita akan mendapatkan nahmin, rakus. Sifat rakus untuk membaca dan meneliti. <coughs> Sebagaimana diceritakan oleh ibu Abu Hatib. Beliau mengatakan, aku mendengar Al-Muzani muridnya Syafi'i menceritakan. Ada seorang yang bertanya kepada dan berkata kepada Syafi'i. Kaifa syahwatuka lil ilmi? Bagaimanakah syahwat dan keinginan Anda, antusias Anda terhadap ilmu? Maka Syafi'i mengatakan, asma'u bil harfi. Aku mendengar satu huruf dari ilmu, atau aku satu membaca satu huruf dari ilmu yang belum pernah aku dengar atau belum pernah aku baca. Maka seluruh anggota badanku berkeinginan, seandainya semuanya memiliki pendengaran, eh, lalu semua anggota badanku tersebut akan merasakan nikmat, sebagaimana nikmat yang dirasakan oleh dua telingaku. Kemudian orang tersebut berkata pada Alimah Musyafi, bagaimanakah rakusmu terhadap ilmu? Maka beliau katakan, hirsul jamu al manu' fi buluri ladzati lil, lil mal. Rakusku terhadap ilmu adalah sebagaimana rakusnya orang yang al jamu al manu' orang yang gila harta yang berupaya pontang-panting untuk mengumpulkan harta dan setelah harta itu terkumpul almanu pelitnya setengah mati. Seperti itulah rakusku terhadap ilmu. Seperti rakusnya orang yang demikian rakus dengan dunia. mal. Kenapa orang tersebut demikian antusias kemudian setelah itu pelitnya setengah mati? Karena dia merasakan lezatnya harta. Dan aku juga seperti itu, namun untuk ilmu, karena aku merasakan lezatnya ilmu. Kemudian orang tersebut tanya, bagaimanakah uh, uh, uh, uh, proses Anda untuk mencari ilmu? Apa yang Anda lakukan? Kegigihan seperti apa yang bisa digambarkan tentang kegigihan Anda menuntut ilmu? Maka beliau mengatakan, tolabul mar'atil mudillah waladah. Laisalaha ghairahu. Sebagaimana gigih dan uletnya dan sungguh-sungguhnya seorang ibu yang kehilangan anak satu-satunya.